لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام عبد الوهاب شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين بين الشريعة والحقيقة ومن شأنه أن يحافظ على آدب الشريعة والمشي على ظاهرها ما أمكن فإن الترقي كله في امتثال أمر الشارع وأما علم الحقيقة فحكمه حكم من يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة والثلج بارد لكن يجب عليه أن لا يدع شريعة تعترض عليه في شيء من أحواله وهذا أمر قد أغفله غالب من شم رائحة التوحيد من أهل هذا الزمان فيسير يتعدى حدود الله في مأكله وملبسه وكلامه وفعله ويقول إن الله تعالى قد خلق ذلك لي وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال ليس لي فعلها ليس لي fi'lu hatta atu minhu fahalaka ma'al halikin wa huwa la yash'ur wa ba'duhum sara ya'kul haraman wa yuftir fi buyutil makai makasin هذا شهر مثل شهر رمضان ويقول الكل لله تعالى ليس لأحد معه ملك وأنا عبده والعبد يأكل من مال سيده وهذا كله زندقة لرفضه شرع لرفضه شرائع walau annahu kana yu'minu biha lama tajarra'a ala dhalik Bismillahirrahmanirrahim Berkata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin tentang pentingnya kita selalu berjalan di jalan syariah untuk menuju kepada hakikat. Maka jangan sampai seorang murid itu tergiur dengan hakikat sampai lupa kepada syariah. Hingga beliau berkata, "Wa min sya'nihi an yuhafid ala adabi syariah." Dan daripada hal yang wajib bagi seorang murid adalah selalu menjaga adab-adab syariah wal masyi ala zahiriha selalu berjalan dalam zahir zahir syariah amkan semampunya fa inna taraqqiya kullahu fi imtithal amri syari' karena naiknya seseorang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya melalui jalan syariah maka itu Al Imam Malik beliau mentakwil hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam man alima thumma amil 'allamallahu ilman ma lam ya'lam man alima ai khutwatu syariah langkah syariat thumma amil tariqah allamallahu ilman ma lam ya'lam haqiqah Gak mungkin seseorang sampai pada hakikat tanpa syariah dan tanpa torikoh syariah adalah zahirnya karena seorang tidak akan pernah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa melalui zahir syariah. Dari itu Abu Yazid Al-Mustafi beliau berkata, Abu Hasan Syadili beliau berkata bahwa sesungguhnya Hatta lau ra'aitu man tarabba'a fil hawa. Kalau kau lihat seseorang itu sampai bersila di langit saking tinggi keramatnya, jangan dulu kau berani mengatakan dia seorang soleh atau wali kecuali kau hatta tazina bimazwazini syariah sampai kau lihat dulu sholat lima waktunya benar kan Ramadan puasa apa tidak lisannya suka bohong apa tidak syariat yang dohir harus ada dan dijalani kalau sudah syariat dohir ditinggal maka seseorang tidak akan pernah mungkin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa melalui syariat jangan tergiur ketika baca kitab-kitab tasawuf kemudian kita kadang-kadang lalai bahwa kita belum makom kedudukan kita sampai di sana Hingga kadang kita merasa bahwa kita telah mencapai kepada yang namanya hakikoh Berpikir dengan pikiran yang kacau Hingga membuat dia malah justru menjadi zindik Seseorang masuk ke diskotik Tempat maksiat Ditanya apa kau maksiat kepada Allah Dijawab tidak Apa yang kau lihat? Ya orang joget haram buat anda buat saya saya tidak melihat yang joget tapi yang menggerakkannya Hata kalam kalam dasais kalam zalam zindi kalau orang sudah masuk tempat maksiat ya haram orang lihat maksiat ya haram jangan tergiur dengan hakikat kalau kita masih belum saatnya sampai di sana walaupun orang-orang ahli hakikat Memang tidak bisa kita menilai dengan syariat yang dohir Tapi tetap mereka nggak akan pernah melanggar yang namanya syariat Maka itu Al-Imam Abdullah bin Alwi haddad Beliau mengingatkan kepada kita Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladai Pasrahlah kau kepada orang-orang hakikat Yang walaupun dia itu kau lihat muskil itu di pandanganmu tapi di pandangan mereka ladaihim wadihatun bil adillati mereka punya dalil bukan mereka nggak punya dalil kalau anda lihat seorang wali min auliaillah dia nggak sholat Jumat jangan kita putusi bahwa dia orang yang keluar dari agama Allah munafik dan lain-lainnya akan tetapi pasti mereka punya udur syar'i sebagaimana diriwayatkan Ba'dul A'immah mereka meninggalkan yang namanya sholatul Jum'ah Yurwa Imam Syafi'i fil awakhir dia meninggalkan sholat Jum'ah tapi beliau diam gak ngomong setelah meninggal baru orang tahu bahwa beliau kena yang namanya basur ambeien kering suar, keluar darah yang gak mungkin beliau itu untuk sholat Jum'ah di masjid begitu pula para aulia yang lainnya jangan dikira bahwa mereka itu meninggalkan syariat yang dohir maka itu jangan sekali-kali kita tergiur dengan ilmu-ilmu hakikoh kita memandang sesemua dengan hakikat hingga akhirnya kita tinggalkan syariah. Maka itu ini terjadi di sekarang ini tasawuf-tasawuf yang tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah hingga mengatakan sholat nggak wajib intinya kita itu wusul kepada Allah kalau sudah wusul nggak wajib sholat maka ini semuanya adalah menggiur orang untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ilmu haqiqah, karena memang yang namanya ilmu hakikat memang hukumnya hukmu man yagul seperti orang yang berkata as-sama fauqana yang namanya langit atas kita yang namanya bumi bawah kita yang namanya nar atau yang namanya api panas yang namanya salaj es dingin hakikat karena kita lihat kita rasakan makanya kita tahu dengan hakul yakin itu ilmu hakikat lakin yajib alai an la yadak syariah akan tetapi wajib atas kita untuk tidak meninggalkan syariat yang hingga akhirnya kontra perbuatan tersebut daripada keadaannya nah inilah perkara yang banyak orang-orang yang sudah bergelut dalam ilmu tasawuf akhirnya melupakan daripada yang namanya syariah selalu terjun kepada torikoh dan hakikoh fayasir ya ta'adda hududullah kalau sudah seperti itu ya udah dia pasti akan melanggar perintah Allah baik makanannya, baik bajunya, baik perkataannya, baik perbuatannya dan kalau ditanya dia akan mengatakan innallaha ta'ala qad khalaq dzalikali pakai baju haram, pakai makan haram. Jawabannya itu kan ciptaan Allah, diciptakan untuk aku. Allah yang menentukan rezekinya. Untukku ya sudah. Apa itu kekuatanku? Ini orang-orang yang terlampaui dalam hakikat akhirnya dia lupa dengan syariat. Kalau sudah seperti itu, apa tarakat dunu taubah min sa'ir dunu. Ada di antara mereka yang tidak mau taubat, maksiat tapi nggak mau taubat, Jawabannya laisa li fi'lu hatta atubu minhu fahalak ma'al halikin wa la yashkur. Taubat ini kan panggilannya Allah. Kalau Allah tidak mau menerima taubat saya ya percuma walaupun saya nangis-nangis taubat ya nggak bakal sama Allah taala diterima taubat saya. Taubat itu taufik ya nunggu aja dari Allah. Ya akhirnya fahalak ma'al halikin. Dia akan binasa dengan orang-orang yang binasa. Wa ba'dhum sara yakul haram, ada di antara mereka makan makanan haram. Wa yuftir fi buyutil makasin. Kemudian dia makan, minum Ramadan diundang makan sama makasin. Makas itu pajak pegawai pajak ya, atau pegawai rentenir. Sudah jelas-jelas haram di bulan Ramadan ditanya, "Kenapa Anda lakukan itu? Itu kan haram." Al-kullillah semua ini kan milik Allah. Laisa li ahad ma'ahu milkun wa ana abdu. Semua miliknya Allah. Harta ini milik Allah, yang ngundang milik Allah. Enggak ada di antara kita ini yang enggak miliknya Allah dan saya hamba. Hamba ini makan pasti dari harta tuannya. Apakah yang datang rezeki ini bukan dari tuannya? Ya sudah, berarti ini adalah pemberian dari sang tuan. Saya cuma hamba nerima aja. Hada zindiqah li syara'i ini perbuatan-perbuatannya orang zindik, komunis, orang punya agama itu. Ya, bukan orang yang benar, bukan orang yang berpegangan kepada syariah. Walau annahu kana yu'min biha lama tajarra'a ala dhali. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan syariatnya, gak mungkin dia itu beranikan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Maka itu ayuhatullah ilim kenali diri kalian bahwa kalian ini masih masa syariah syariahnya sendiri masih belum mentok syariahnya sendiri masih banyak yang belum tahu mana yang halal dan mana yang haram ketika seseorang sudah selesai belajar minhaj atau libin suil Habib Umar Habib Umar ditanya Kif Habib sekarang mas mustawa orang ini sampai di mana beliau Habib Umar mengatakan lakot wasola fi ba'di ulum fardhi kifayah Padahal ilim itu yang ada yang wajib. Setelah ilim wajib mak, baru melangkah ke fardu ya. Baru ke ilim yang sunnah. Ilim yang sunnah ini baru ilim-ilimnya orang-orang yang tawasuk fi ilmi tabahur fil ilim, yang ngerti khilaf, yang ngerti semuanya itu yang panjang lebar itu baru masuk sunnah. Lah kita orang ini bukan lagi yang namanya sunnah. Ya, yang fardu kifayah itu mesti ba'd. Waktu ini sudah khatam minhaj talibin dikatakan itu baru alima ba'dha fardul kifayah ya, fardul kifayah itu kayak ilmu faraid itu fardul kifayah kalau tidak ada yang tahu se negeri tersebut kecuali dia kalau ada satu yang tahu ya udah cukup itu fardul kifayah lah kita ini mesti bab fardul kifayah ya, maka daripada itu lah kalau syariat aja sudah seperti itu masih belum sempurna baik betul-betul belum sempurna lah terus apa yang kita lakukan dengan yang namanya hakikat maka itu dalam hadis tersebut kita mesti tahu bahwa ilmu hakikat itu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilham. alam Allamallahu ilman malam ya'lam. Allah nanti gurunya. Pas kita nggak ada lain cuma takwa. Wattaqullah yu'allimukumullah Takwalah kepada Allah, betul-betul jaga diri kita dari segala bentuk maksiat. Sedikit pun kemaksiatan mesti betul-betul kita perhatikan dan kita buat yang itu menjadi berat niscaya insya Allah kita mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir beliau dalam ilmu syariah beliau mengatakan ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruh jangan lagi yang haram makruh aku nggak pernah melakukan wala hamamtu saya tidak pernah punya keniatan untuk melakukan yang makruh tidak pernah ada makruh itu di matanya fal seperti hal yang haram tidak ada niat untuk melakukan yang makruh itu beliau dalam menjalani ilmu yang namanya atau yang namanya syariah ninggalkan yang namanya segala bentuk pengharaman niscaya dia akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini diingatkan kita kepada Imam Sa'rani kita pasti kalau baca kitab-kitab yang namanya kitab salaf kita pasti akan merasakan bagaimana hakikat yang telah dirasakan oleh orang-orang tersebut tapi kita jangan tergiur itu belum batasan kita itu kita nggak sampai kedudukan kita hanya kita salim di ahlillah kita hanya pasrah kepada orang-orang ahlullah yang mereka punya dalil yang kuat yang kita nggak tahu maka itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat kemudian mencapai kepada torikoh tazkiyatun nufus membersihkan hati kita hingga akhirnya mencapai kepada kedudukan hakikoh yang insya Allah kita akan merasakan betul-betul kenikmatan ilmu yang kita dapati yang tiada lain adalah wusul sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا ويكم التأويل ويهدنا وإياكم إلى سواء السبيل وارزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين واجعلنا وإياكم من المتطهرين وجعلنا وإياكم ممن قرت بعين سيد المرسلين ويوصلنا وإياكم إلى مقام العلي مقام المرضي مقام عند الله سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام على هذه النية وكل نية صالحة وعلمنا وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة